Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan uh, mengkaji khulasah uh, apa yang diyakini dan ini menjadi akidah manhaj daulah Islamiyah والتوحيد ولاء وبراء ولاء لله تعالى ولرسوله وللمسلمين وبراء من الشرك وأهله Tauhid itu adalah wala dan bara. Wala loyalitas kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin. Dan bara dari syirik dan para pelakunya. Jadi tauhid itu e, tidak bisa dipisahkan dengan al-wala dan al-bara. Tidak ada tauhid kalau tidak ada al-wala dan al-bara. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an e, tentang hal ini lebih banyak dari permasalahan-permasalahan lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin dari loyalitas berwala kepada orang-orang musyrik. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Ya ayuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Ya orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya, sebagai para pemimpin pelindung selain kaum muminin. Di sini larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai aulia. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya ba'din." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpin pelindung. Karena sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Juga larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 23, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman." Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai aulia. Bila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 28, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya sebagai aulia dengan meninggalkan kaum mukminin. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahan ayat 1 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya أولياء ilaihim bil mawaddah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia yang mana kalian memberikan kasih sayang, kecintaan kepada mereka. Itu adalah di antara larangan Allah Subhanahu wa taala eh, dari apa? Al berwala kepada orang-orang kafir. Orang kafir asa, apa saja, baik orang kafir asli, orang murtad maupun orang-orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Sedangkan hukum asal pada larangan itu wal aslu fi an-nahyi yaqtadhi at-tahrim sedangkan hukum asal pada larangan itu menuntut hukum pengharaman. Berarti hukum asal loyalitas berwala kepada orang kafir itu minimal haram. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain sebagai pemimpin, pelindung, penolong, sahabat karib bagi sebagian yang lain. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan wanita-wanita mukminah sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa orang kafir itu satu sama lain adalah aulia bagi yang lainnya sebagai pemimpin, pelindung, penolong, sahabat karib bagi sebagian yang lainnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, والذين kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir itu sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Bila kalian tidak melakukannya, maksudnya tidak loyal kepada orang mukmin, tidak baru dari orang kafir, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Fitnah adalah syirik dan kerusakan yang besar. Allah menjelaskan orang kafir sebagian mereka adalah e, aulia bagi sebagian yang yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menafikan keimanan dari orang e, yang mengaku mukmin, mengaku muslim tapi dia menjalin mualah loyalitas dengan orang-orang kafir atau orang menjadikan orang kafir sebagai aulia Allah mengatakan dalam surat uh, Al-Maidah walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya seandainya mereka beriman kepada Allah nabi dan apa yang diturunkan kepadanya tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau karib kerabat mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan iman dari orang yang mengaku beriman namun menjadikan orang kafir sebagai aulia. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi memponis orang yang ber, telah bertawali kepada orang-orang kafir maka dia sama kafir dengan mereka. Harus diingat, tadi larangan ya, larangan-larangan di atas e, dari apa menjadikan orang kafir sebagai aulia. Dari bermualah kepada orang-orang kafir itu larangan-larangan umum. Dan penafian juga penafian umum. Akan tapi di sini lebih spesifik lagi Allah Subhanahu wa taala menghukumi, memponis orang yang bertawali. Lihat kalimat tawali. Bertawali kepada orang-orang kafir bahwa orang tersebut telah menjadi bagian mereka. Telah kafir sama dengan mereka. Jadi tadi yang disebutkan adalah mualah. Menjadikan orang kafir sebagai awal dia itu larangan umum. Penafian iman juga penafian umum. Larangan juga larangan umum yang tadi minimal apa? Hukumnya haram dan e, penapian juga e, bisa jadi penapian kesempurnaan atau penapian memang penapian keimanan secara total. Akan tapi ketika masalah fonis, Allah menggunakan kalimat yang lebih lebih spesifik yaitu kalimat tawalli. Allah mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka, tawali kepada mereka, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. al 51. Zalim di sini orang-orang kafir. Karena Allah mengatakan wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Di sini Allah memponis kafir orang yang tawali kepada orang kafir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 23 Allah mengatakan wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir maksudnya, zalim di sini. Karena tadi wal kafiruna humuz zalimun. Di sini Allah mempunyai seorang yang tawali kepada orang kafir sebagai orang kafir, bagian dari mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah, "Wa may yatawallahum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun." Wa may yatawallahum faulaika zalimun. Dan barang siapa bertawali kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi di sini eh, gambaran bahwa di awal Allah Subhanahu wa taala eh, apa melarang menjadikan orang kafir sebagai aulia, melarang berwala mualah kepada orang kafir. Terus Allah menjelaskan juga bahwa orang mukmin berwala kepada orang mukmin. Allah juga menjelaskan bahwa orang kafir berwalanya dengan orang kafir. Dan Allah meniadakan iman dari orang yang berwala kepada orang kafir dan seterusnya Allah memponis kafir orang yang bertawali kepada orang-orang kafir. Nah, atas dasar ini maka uh, kita katakan famuwalatul musyrikina qismani. Bermualah kepada orang-orang musyrik itu ada dua macam. Yang pertama muwalatun kubro atau tawali, muwalah kubro atau sebut tawali فهذه تبطل التوحيد وتنقض الإسلام وصاحبها كافر مرتد عن الدين yang pertama mualah kubro atau disebut tawali maka mualah semacam ini mualah kubro ini menggugurkan tauhid membatalkan keislaman dan pelakunya kafir murtad dari din ini jadi mualah ada dua, mualah kubro dan ini disebut tawali. Ini mengeluarkan dari Islam, menggugurkan tauhid, membatalkan keislaman, pelakunya jadi kafir murtad. Wahia arba'atu anwa dan ini ada empat macam. Ada empat macam. Yang pertama, mahabbatul musyrikin li syirkihim aw dinihim al-kufri aw amalihim asy-syirki mencintai orang-orang musyrik karena kemusyrikan mereka atau karena ajaran mereka yang kafir atau ajaran kafir mereka atau karena perbuatan atau pekerjaan syirik mereka. Macam tawali yang pertama, tadi kan ada empat. Macam yang pertama adalah mencintai atau membanggakan Eh, orang-orang uh, musyrik atau orang-orang kafir karena ajaran mereka yang kafir atau karena undang-undang mereka yang kafir atau karena falsafah mereka yang kafir atau karena pekerjaan mereka yang kafir. Jadi membanggakan mencintai orang kafir karena kemusikan atau kekafiran mereka. Baik kemusikan dan kekafiran itu sifatnya ideologi, pekerjaan, atau e, hal lainnya. Ketika seorang membanggakan atau mencintai orang kafir karena hal tersebut, maka dia telah tawali, telah kafir. Seperti orang-orang yang mencintai orang-orang Nasrani dikarenakan kenasranian mereka, atau mencintai para anggota parlemen dikarenakan mereka, yaitu para ahli pembuat hukum dan undang-undang, atau orang mencintai membanggakan polisi karena dia komitmen dengan undang-undang buatan, atau orang e, bangga dengan hakim ini karena si hakim ini komitmen dengan KUHP Ya, komitmen dengan KUHP adalah kekafiran. Komitmen dengan undang-undang adalah kekafiran. Membuat undang-undang adalah kekafiran. Agama Nasrani adalah kafir. Ketika orang membanggakan seorang karena hal-hal tadi, berarti telah tawali. Sedangkan sudah lalu, dalam kufur kepada togut adalah harus apa? Ada watu doha, Kamu harus membencinya membenci perbuatan atau peribadatan kepada selain Allah atau ideologi atau ajaran ajaran yang syirik. Nah, di sini orang malah mencintainya. Berarti kan bertolak belakang. Sehingga orang ketika mencintai orang-orang musyrik karena kemusyrikan atau kafiran mereka, berarti dia tidak merealisasikan tauhid. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu Allah barang siapa uh, mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala sesuatu yang diibadati selain Allah maka terjagalah darah dan hartanya dan penghisabannya atas Allah di sini uh, Rasulullah SAW mensyaratkan keterjagaan darah dan harta dalam arti mensyaratkan status seorang itu terhadap apa e, pengucapan la ilaha illallah yang disertai sikap apa kufur kepada segala sesuatu yang diibadati selain Allah sedangkan e, mencintai orang kafir karena kemusyrikan atau ajaran mereka yang kafir bertolak belakang dengan prinsip ini jadi yang pertama muhabbatul musyrikin disyirkihim yang kedua adalah muzaharatul musyrikina ala alal muwahhidin wa minha wala utahalufi ay ijadu tahalufi ma'al mukuffar li muharabatil muslimin awil mujahidin walau kana hadha tahalufu kadhiba membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muwahhidin membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muwahhidin Seperti apa? Seperti membantu orang-orang salibis, Yahudi, Rafidah, Nusairiyah dalam memerangi kaum muslimin. Dengan bentuk bantuan apa saja, baik bantuan harta, lisan, doa, politik, eh, apa pangkalan udara, atau dengan senjata, atau dengan fisik, atau yang lainnya. Bentuk bantuan apa saja kepada orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, itu bentuk apa? Bentuk tawali kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencap orang semacam itu sebagai orang kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim itu. Maksud eh, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum itu itu barang siapa zaharahum muslimin fa innahu kafirun misluhum. Barang siapa membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin maka dia termasuk uh, orang kafir bagian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala uh, mengatakan tentang orang yang membantu orang kafir dalam menyusahkan kaum muslimin, dalam memerangi kaum muslimin dengan sekedar apa doa saja tentang Bul'am ibn Bawra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'a atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin." Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami terus dia menanggalkan dirinya darinya kemudian dia diikuti oleh syaitan sehingga dia termasuk orang-orang yang binasa para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini tentang kisah seorang rajul abid alim orang yang ahli ibadah alim dia menguasai Taurat memiliki mengetahui al ismul azam doanya mustajab mustajab uh, dia termasuk waliyu awliya Allah akan tapi dia dibujuk oleh kaumnya tatkala kaumnya yang kafir itu akan diserang oleh Nabi Musa alaihissalam ay orang-orang kafir datang kepada Bul Am ini meminta agar berdoa kepada Allah supaya menghalangi Nabi Musa dari bisa masuk ke negeri mereka. Maka Bul Am mengatakan, kalau saya lakukan tentu lenyaplah dunia dan akhirat saya. Terus dia dibujuk, dibujuk lewat istrinya. Pada akhirnya dia mengikuti apa yang mereka inginkan, akhirnya apa membantu kaumnya dengan doa. Dan Allah menyebut tindakan itu sebagai fansalakha minha. Maka dia menanggalkan diri dari ayat-ayat kami tersebut. Insilah dari din, meninggalkan diri ini keluar dari din ini dengan sebab mendoakan orang mendoakan kemenangan orang kafir atas kaum muwahidin. Bila ini dengan sekedar doa, sekedar doa bagaimana dengan orang-orang yang membantu orang kafir, orang murtad dengan fatwa-fatwa mereka yang memprovokasi orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, memerangi daulah Islam yang sekarang. Para masyaih sultan yang mereka mengeluarkan fatwa-fatwa memprovokasi orang-orang kafir untuk memerangi daulah Islamiyah itu apa termasuk bentuk tawali. Sedangkan sudah lalu dalam makna kufur kepada togut adanya apa? Telah lalu dalam eh, sifat kufur kepada togut itu apa? Watu adiyahum kamu memusuhi mereka. Adanya mu'adatul musyrikin. Memusuhi orang-orang musyrik. Sedangkan sikap membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin itu bertolak belakang dengan sikap kufur kepada taubat. Dan para ulama berijma bahwa muzaharatul musyrikin ala muslimin min nawaqidil islam bahwa membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin itu termasuk apa nawaqidul islam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Sehingga barang siapa e, membantu orang-orang musyrik atas kaum muwahidin tanpa ikroh, maka dia kafir sama mere dengan mereka, kafir lahir batin. Dia kafir lahir batin. Dan kalau seandainya e, e walaupun dia apa walaupun orang tersebut ketika membantu orang kafir atas kaum muslimin tanpa ikhlas ini walaupun dia mengklaim bahwa dia melakukannya bukan karena kecintaan kepada ajaran kafir, tapi karena untuk kepentingan dunia saja atau politik, siasat. Itu tetap kafir karena alasan itu bukan termasuk mewani takfir. Jadi orang yang bantu orang kafir dalam orang kaum muslimin, dia melakukan tanpa dipaksa, maka dia kafir lahir batin. Apapun alasannya, apapun klaimnya. Dan adapun orang yang bantu orang-orang kafir dan orang-orang murtad atas kaum mujahidin karena dipaksa, karena dipaksa, maka dia diperlakukan di dunia ini layaknya orang kafir dari sisi kehalalan membunuhnya dan kehalalan hartanya. Orang yang membantu orang kafir dalam barang kaum muslimin karena mukroh dipaksa maka dia diperlakukan layaknya orang kafir dalam hukum dunia. Dalam arti kehalalan membunuhnya dan e, kehalalan hartanya. Bukan dalam masalah pengkafiran batinnya. Batinnya diserahkan kepada Allah. Makanya ketika Al-Abbas radhiyallahu anhu eh, waktu perang Badar dipaksa oleh kaum musyrikin berperang di barisan mereka memerangi Rasulullah, Rasul memperlakukan Al-Abbas layaknya orang kafir dan Rasul mengatakan amma zahiru kafa alayna wa amma sariratu kafa ilallah. Zahir kamu atas kami. Kami yang menilainya, kami yang perlakukannya. Batin kamu diserahkan kepada Allah. Kalau saatnya mau jujur, Allah pasti memberikan balasan. Artinya sini orang ketika membantu orang kafir atas kaum muslimin dengan kondisi mukroh yang mulji, maka dia apa? Dia diperlakukan layaknya orang kafir dalam hukum dunia dari sisi kehalalan harta dan kehalalan membunuhnya, tapi tidak dari sisi pemastian dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Rasul sendiri tidak memastikan secara batinnya. Ketika Al-Abbas mengaku mukroh, Rasul mengatakan amma zahiruka fa'alaina wa amma sariratuka fa'ilallah. Tapi Rasul terus memerintahkan untuk menebus dirinya. Jadi perlakukan orang kafir. Begitu juga orang yang e, membantu orang-orang murtad dan orang-orang kafir atas kaum mujahidin dengan dalih apa? Bahwa mujahidin apa khawarij orang membantu orang-orang murtad dan jelas kemurtadannya membantu orang-orang kafir asli dalam memerangi mujahidin dengan alasan bahwa mujahidin khawarij maka dia kafir juga Akhirnya juga karena apa? Khawarij Muslim. Seperti fatwa-fatwa orang-orang yang memprovokasi, memprovokasi apa? Memprovokasi salibis untuk memerangi daulah Islamnya dengan mengecap daulah Islamnya sebagai Khawarij. Terus juga e, masuk dalam loyalitas macam ini yaitu muzaharatul musyrikin al muslimin adalah tadi wala at-tahalub. Koalisi mengadakan kontrak janji atau koalisi persekutuan ya, e, perkumpulan sekutu koalisi yang e, memiliki komitmen untuk memerangi untuk membantu orang kafir dalam apa memerangi kaum muwahhidin bentuk perjanjian seperti apa? Perjanjian yang dilakukan oleh para togut setelah George mengatakan kalau tidak bersama kami maka bersama teroris, maka seluruh penguasa-penguasa togut mereka apa? E, apa bersepakat untuk e, be, apa berbaris di barisan George Bush memerangi Irhab yang mereka klaim itu. Itu namanya tahaluk adanya koalisi internasional sekarang untuk memerangi kaum muwahidin mujahidin. Walaupun perjanjian ini bohong, banyak orang ikut dalam koalisi ini, terus dia mengucapkan, menandatangani koalisi kekafiran ini, tapi di hatinya tidak ada niat untuk melaksanakan poin-poin perjanjian. Ini tetap kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat uh, eh, Al-Hasyr ayat 11 tentang orang-orang yang zahirnya muslim, Zahirnya muslim itu kalangan orang-orang munafik. Allah ponis kafir. Dan Allah jadikan mereka sebagai saudara orang-orang Yahudi. tatkala mereka berjanji kepada orang Yahudi. Wah kalau di, mereka diperangi oleh Rasulullah. Mereka akan bantu orang Yahudi. Kalau mereka diusir. Mereka juga akan keluar bersama orang Yahudi. Di sini berarti kan menjanjikan kepada orang Yahudi. Untuk membantu mereka dalam memerangi Rasulullah SAW. Allah mengabarkan tentang Eh, sikap mereka ini dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli al la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun Apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang munafik? Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab, Sungguh kalian seandainya diusir, maka kami benar-benar akan keluar bersama kalian. Dan kami tidak akan mentaati seorang pun dalam uh, menye, uh, me, apa, menyudutkan kalian selama-lamanya dan kalau kalian diperangi kami akan ben, kami benar-benar akan bantu kalian dan Allah bersaksi sungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa janji orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi itu dusta. Dusta. Mereka hanya berjanji lisan tapi di hati tidak niat untuk merealisasikan janji mereka tadi berkongsi berkoalisi dengan orang Yahudi untuk memerangi Rasulullah. Namun demikian walaupun janji mereka itu bohong, maka Allah memponis mereka sebagai orang kafir. Artinya Eh, dalam kekafiran ini tidak bisa dipermainkan. Seriusnya serius, bohongannya serius, candanya serius, berguraunya juga serius, mudahanah juga serius. Kafir semuanya. Nah, di sini orang menjanjikan, orang berjanji kepada Togut umpamanya. Orang berjanji kepada Togut bahwa kami akan ikut, akan membongkar jaringan. Nah, seperti dalam syarat-syarat PB kan, ada perjanjian untuk apa? Untuk membongkar jaringan. Itu kan apa? Janji itu adanya apa? Mengadakan janji koalisi dengan Togut dalam memberantas kaum mujahidin. Allah saya kafir walaupun janji tersebut bohong. Ini harus dicamkan. Ini orang-orang yang mengatakan saya kalau nanda tangan sekarang tapi di hati tidak tidak akan ada niat untuk merealisasikan uh, yang saya tanda tangan itu. Tapi di sini Allah mengatakan apa? Mengatakan kafir. Dan Allah mengatakan bahwa mereka ketika janji kepada orang-orang Yahudi itu apa? Wallahu yashadu innahum lakadibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka benar-benar bohong, bohong saat janji kepada orang Yahudi akan membantu mereka itu. Namun demikian Allah tetap memponis mereka sebagai orang kafir. Jadi orang-orang yang bersepakat dengan Togut untuk membantu mereka dalam memerangi atau membongkar jaringan para mujahidin itu mengadakan tahaluk. Dia tidak mukroh mulji. Tidak mukroh dengan ikroh mulji. Maka dia kafur, kafir. Seperti negara-negara zaman sekarang, ya, para togut Timur Tengah maupun togut yang lainnya, mengadakan apa koalisi dengan Amerika dan Salibis untuk memerangi daulah Islamiyah. Ketika nah satu negara pemerintah tertentu e, sepakat, maka si Togut itu apa jatuh dalam tawali macam ini. Walaupun dia tidak mengirim pasukannya, tidak menepati janji-janjinya seperti yang dilakukan oleh e, apa e, berapa pihak. Tapi intinya bahwa mengadakan koalisi perjanjian untuk membongkar mujahidin mempunyai hangusan mereka itu adalah kekafiran walaupun janjinya bohong. <clears throat> itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bentuk tawali adalah muwafaqatul musyrikin ala syirkihim menyetujui orang-orang musyrik di atas kemusyrikan mereka. Artinya menyetujui kekafiran mereka, ideologi mereka, kekafiran mereka, kemusyrikan mereka, falsafah mereka, undang-undang mereka. Faman azhara lil musyrikin al muwafaqata ala dinihim khaufan minhum aw mudaratan lahum aw mudahanatan lidab syarrihim fa innahu kafirun misluhum wa in kana yubghiduhum wa yakrahu dinahum wa yuhibbul islam wal muslimin. Barang siapa menampakkan sikap setuju di hadapan orang musyrik terhadap ajaran mereka, din mereka, din itu ajaran, hukum, undang-undang, ideologi. Khaufan minhum karena takut dari mereka, takut kepada orang musyrik atau mudarah lahum, mudarah e, sikap lemah lembut untuk mencari simpati mereka, menarik hati mereka. Seperti orang ikut dalam acara kekafiran mereka demi mengambil simpati mereka, itu namanya mudaralahum. Au mudahanatan tidak syarihim atau karena basa-basi untuk menghindari keburukan mereka. Takut dipecat, takut apa? E, diperlama ditahannya. Fa'innahu kafirun mislahum maka dia itu kafir sama dengan mereka walaupun dia membenci mereka dan membenci ajaran mereka dan walaupun dia mencintai Islam dan kaum kaum muslimin. Jadi muwafaqah itu kan seperti eh, orang-orang uh, yang setuju terhadap hukum-hukum taubat. Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab menuturkan dalam Ad-Dalail 20 dalil dari Al-Quran dan satu dari Sunnah Rasul yang menunjukkan bahwa orang yang menampakkan kekafiran setuju kepada ajaran kafir karena takut atau karena tadi cari simpati atau karena e, basa-basi maka dia kafir sama dengan mereka walaupun hati benci kepada orang kafir dan kepada ajaran mereka walaupun cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ketika dipaksa oleh kaum musyrikin untuk mengucapkan menyetujui kekafiran mereka dan beliau karena dipaksa setelah disiksa sampai tulang rusuknya patah, ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, akhirnya mengatakan apa menyetujui apa yang mereka inginkan. Terus datang kepada Rasulullah SAW mengatakan e, dalam kondisi menangis takut apa yang dilakukan dan Rasul bertanya, bagaimana hati kamu saat mengucapkan, saat kamu dipaksa itu? Jadi bagaimana hati kamu? Kata uh, Ammar, hati saya teguh dengan keimanan. Maka kata Rasul, wa in adu fa'udha. Bila mereka kembali me mengintimidasi, maka lakukan yang kembali apa yang telah kamu lakukan. Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106 juga 107 man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun azim dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan ketentram dengan keimanan, akan tapi orang yang melapangkan dadanya dengan kekafiran, maka atas mereka murka dari Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memponis kafir orang yang menyetujui kekafiran. Akan tapi karena amar dipaksa, maka Allah mengecualikan orang yang dipaksa. Artinya, kalau seandainya orang menyetujui ajaran kafir karena e, tanpa dipaksa, berarti dia kafir, dia murtad. Dia murtad. Kalau tidak dipaksa, karena Allah mengatakan tadi mangkafara billahi. Sedangkan ini dalam kisah Ammar ibnu Yasir. Artinya seandainya itu tidak dipaksa tentu kafir. Tapi karena Ammar ibnu Yasir melakukannya karena dipaksa maka tidak tidak kafir. Dan setiap orang yang melakukan atau mengucapkan kekafiran tanpa dipaksa berarti telah melapangkan dadanya dengan kekafiran. Walaupun mengklaim tadi hatinya benci. Jadi pelapangan dada dengan kekafiran bukan artinya meyakini kekafiran itu bukan. Tapi dengan melakukan atau mengucapkan kekafiran tanpa dipaksa itu artinya sudah melapangkan dadanya untuk kekafiran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab apa? Sebab e, apa? Faktor yang banyak mendorong orang untuk tawali ini adalah karena ingin dunia. Ingin mendapatkan gaji, jabatan, tunjangan, pensiunan dan yang lainnya. Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan dalam ad-dalail ajma'al ulama ala anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan annahu yakfur fa kaifa biman azhara al kufra khaufan wa tama'an fid dunya ulama ijma bahwa siapa mengucapkan kalimat kekafiran karena bercanda maka dia kafir maka bagaimana dengan orang yang menampakkan kekafiran karena takut dan ingin dunia jadi orang yang mengucapkan kekafiran karena bercanda itu kafir dengan ijma ulama maka lebih kafir lagi orang yang mengucapkan kalimat kekafiran karena apa? Karena takut atau ingin dunia. Yang bercandanya saja kafir, apalagi yang ingin dunia atau uh, apa takut. Sedangkan kita sudah maklum, sudah paham bahwa para anggota parlemen mereka ketika masuk parlemen legislatif ini mereka apa e, tidak mungkin diterima sebagai anggota parlemen kecuali setelah apa janji dia apa e, menerima apa menerima prinsip demokrasi menerima prinsip demokrasi yang diantaranya adalah mengakui bahwa yang berhak membuat hukum itu adalah apa dewan ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengakui prinsip ini itu merupakan kekafiran baik dia membuat undang-undang maupun maupun tidak. Dan kalau ditambah dengan sumpah setia kepada undang-undang Tauhud, itu lebih menambah kekafirannya lagi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mutaba'atul musyrikin ala syirkihim, mengikuti orang-orang musyrik atas syiriknya. Kalau tadi yang ketiga menyetujui kemusyrikan, kalau ini mengikuti. Mengikuti itu lebih dari sekedar setuju. Orang setuju belum tentu mengikuti, belum tentu menjalani. Tapi kalau men e, mengikuti, berarti dia lebih dari sekedar setuju. Makanya itu termasuk kekafiran. Allah Subhanahu wa taala apa memponis kafir orang yang apa yang mengikuti kemusikan di atas uh, mengikuti orang musik di atas kemusikannya. Allah mengatakan walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma'laka minallahi min waliyu wala nasir dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho terhadap kamu sampai kamu mengikuti milah mereka katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar dan seandainya kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu maka kamu tidak memiliki seorang penolong dan pelindung pun dari dari Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang ittiba kepada orang orang-orang Yahudi tidak akan mendapatkan penolong. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang apa e, mengikuti undang-undang buatan orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun bila kalian mentaati mematuhi mereka sesungguhnya kalian benar-benar orang musyrik lihat di sini mengikuti mematuhi orang-orang musyrik dalam hukum kafirnya itu merupakan kemusyrikan dan orangnya keluar dari Islam Allah mengatakan Tadi wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Syekh Muhammad Alamin Asyinqiti mengatakan aqsama bihi ala anna man ittaba'a syaitan fi tahlilil maitati annahu musyrikun wa hadha syirku mukhrijun minal millati bi ijma'il muslimin. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an. Allah sumpah dengan uh, Allah sendiri dengan namanya bahwa orang yang mengikuti syaitan dalam penghalan bangkai, maka dia musyrik. Dan syirik ini mengeluarkan orang dari Islam dengan ijma kaum muslimin. Jadi di sini ittiba, ittiba kepada kemusyrikan merupakan kemusyrikan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina rtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم orang-orang yang murtad orang-orang yang murtad ke belakang setelah jelas petunjuk di hadapan mereka maka setan mempermudah mereka untuk berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu dikarenakan mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan, kami akan mentaati kalian dalam sebagian urusan. Dan Allah mengerti apa yang disembunyikan oleh mereka. Di sini Allah mempunyai seorang murtad, orang menjadi murtad dikarenakan apa? Berjanji akan mentaati sebagian urusan kekafiran. Bila orang yang berjanji untuk mengikuti sebagian urusan kekafiran, eh, mengikuti sebagian hukum togut, itu diponis kafir, murtad, apa gerangan dengan para togut yang membuat hukumnya. Orang yang melaksanakan mengikuti perintah hukum itu sendiri. Itu lebih kafir lagi. Jadi atas dasar ini maka apa e, seluruh para anggota parlemen itu merupakan orang-orang kafir. Itu apa loyalitas atau tawali yang keempat. Sekarang mualah yang kedua, tadi kan mualah kubro pertama atau tawali yang kedua mualah sugro. Fahadhi kabiratun min kabairiz zunub. Ini termasuk dosa besar. Walakin nahala tubtilu tauhid. Akan tapi tidak menggugurkan tauhid. Dan batasannya adalah kullu uh, qawlin aw fi'lin yuaddi ila ikramil kufar aw ta'zimihim ta bisyarti takfirihim wa bugdihim setiap ucapan atau perbuatan yang menghantarkan kepada sikap penghormatan dan pengagungan orang kafir dengan syarat tetap mengkafirkan dan membenci mereka. Jadi sikap e, mengagungkan orang kafir, memuliakan mereka itu bentuk dosa besar. Jadi mengagungkan orang kafir seperti apa? Seperti orang mengatakan uh, dalam sidangnya kepada Bapak Hakim yang saya hormati atau menyebut orang kafir sebagai asyid tuan itu termasuk bentuk takzim atau mengundang orang kafir dalam acara-acara itu sempat silakan mereka untuk memberikan sambutan itu termasuk pengagungan orang kafir termasuk apa mualah sugro dosa besar tapi tidak menggugurkan keislaman Jadi setiap ucapan atau tindakan yang menghantarkan kepada sikap mengagungkan dan memuliakan orang-orang kafir apapun tindakan tersebut. Nah ini poin uh, dari risalah yang kaitan dengan al-wala dan al-bara. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.